Pak Seven, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Indra. Betul. Silakan Pak. Ya, menurut saya itu mungkin mengajunya untuk informasi pajak ya. Tapi kalau untuk begitu, itu akan merusak ekonomi kita. Buat apa sih kita kejar-kejar pajak? Sementara dijen pajak itu belum benar. Pejabat-pejabat dari SPR sampai presiden mungkin ada korupsi ya mungkin akan merusak semua ekonomi saya rasa jangan dulu deh mendingan kita baikin dulu instrumen instansi-instansi pemerintah terima kasih silakan Pak Kris ya kita kan selalu diajarkan untuk selalu pajak jadi memang kaitan ini pasti dalam rangka pajak segala macam saya pikir itu benar ya sudah seharusnya sistemnya berjalan di mana eh, penjual wajib melaporkan uh, customernya yang, yang, yang membeli dengan batasan minimum tertentu. Terima Terima kasih Pak Kris. Pak Ari, silakan. Ya, siang. Ini apa salah satu jalan pintas yang mau dipakai. Tapi yang paling dasar saya selalu adalah apakah sistem yang lain sudah berjalan? Bagaimana koruptor, apakah koruptor sudah dihukum berat? Kalau koruptor cuma dihukum belasan bulan aja kok ngancam yang ini kalau nggak ngelapor ngancamnya sampai lima tahun ya pokoknya itu kayaknya mau jalankan kayak autopilot gitu terima kasih terima kasih kembali 6339160 masih kami buka untuk Anda Pak Harko selamat siang siang ya begini ini pemerintah ini sebenarnya kan harus menciptakan sistem sendiri seperti yang di Amerika ya dia kan punya national security number di Indonesia juga harusnya pemerintah sedikit bisanya eh, harus punya punya otak ya untuk membuat sistem seperti ini gitu. kalau dia mempunyai sistem yang sudah ter, sudah rapi ya jangankan apa istilah jangan suruh orang wajib lapor wajib lapor entah kalau ngelapor gue gini lo kena gini lah akhirnya kan jadinya kan sistem pemerasan kan udah tahu negara kita kan negara korupsi ya sekali lagi kita tuh nggak boleh lupa negara kita tuh negara korupsi jadi kalau dia mau benahin benahin yang benar gitu loh jangan benahin seolah kayak banci gitu kan mau uh, suruh melaporkan nggak bisa begitu dong dibetulin aja sistemnya dengan sendirinya tuh akan terdetek gitu loh kalau nggak bisa dibenahin sistemnya ya nggak bisa begitu emang negara negara kayak kayak apa gitu loh itu aja terima kasih Terima kasih Pak Harko, Pak Arianto, silakan. selamat siang. Selamat siang. Saya mau kasih opini ya ini negara-negara apa sih sebenarnya? Kenapa rakyat-rakyat kecil aja yang dikejar pajak? Kenapa rakyat-rakyat pemkorpor itu nggak cari hukum? Seharusnya tuh mereka tuh dihukum berat ya. Dihukum berat, jadi jerah gitu. Jadi kasih contoh ke rakyat-rakyat yang kecil. Jangan selalu rakyat kecil yang dikejar-kejar terus. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Zainal, silakan. Ya, apa cuma perpedas. ya, pemerintah itu kan nggak boleh ngancam-ngancam ayam preman begitu. Itu kan ada pasar kelakuan. Kalau apa setuju itu, kalau pemerintah itu harus eh, membenahi sistem biar jangan korupsi itu bagaimana caranya. Itu kan sekarang banyak sistem, banyak guru. Karena pemerintah itu yang jadi menteri itu orang-orang kurang bisa bekerja saya rasa. Jadi cuma ngantem-ngantem begitu kayak orang jalanan ya udah. Halo Pak Santoso saya silakan Pak itu kalau menurut pendapat saya uh, kasus senturi aja diurusin dulu itu kan triliun-triliunan jadi diberesin dari dulu kasih contoh baru kasih sedikit peraturan yang baru gitu terima kasih Halo Pak Hermanto Halo, ya. Silakan Pak Ya kalau menurut saya sih nggak masuk akal ya Semua-mua dikejar mau tingkatin pajak lagi, mau nih apa lagi sih. Kita belanja segitu, udah wah kelihatannya mewah, besar gitu loh. Padahal yang di dikorok aja begitu banyak didiemin. Itu aja Pak. Ada Bapak Firman, halo. Selamat siang. Ya, silakan Pak Firman. Ya, kalau saya lihat ini pemerintah ini kebanyakan minyak Pak. Banyak karena kernetnya Pak. Ya, bikin peraturan ini, peraturan itu jadi seolah-olah itu mau menutupi nutupi langkah pengusaha atau memperkatakan langkah-langkah pengusaha sekian terima kasih halo Pak Wardi ya selamat sore konklusi saya dulu ya bagi yang merayakan itu sih sebenarnya bagus ya cuman pemerintah nanti beraninya sama yang kecil-kecil aja yang nggak punya backing ke atas tumpul di atas lancipnya ke bawah itulah permainan pemerintahan yang yang pakai pencitraan. Makasih. Terima kasih Pak Wardi. Ada Pak David, halo. Ya, halo. Silakan Pak David. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau saya sih, eh, saya pikir ada baiknya juga ya. Jadi mungkin maksudnya itu kan untuk diketahui itu eh, uangnya itu dari mana orang beli-beli itu yang 500 juta tanah ya mungkin sebagai langkah awal saya pikir juga nggak ada salahnya untuk dicoba cuman kalau untuk diakalin sih bisa ya misalnya aja kalau beli emas ya kita belinya 450 juta aja kan nggak usah lapor nanti besok beli lagi misalnya seperti itu kan ada hal-hal yang bisa diakalin tetapi sebagai langkah awal saya pikir untuk tahu dari mana saya pikir juga eh, nggak ada salahnya kalau itu diterapkan terima kasih ya silakan Pak Leo、uh, eh, kalau komentar saya sih begini ya Bu Semua harta kan sudah dilaporkan tuh di pajak tuh ya Mau minta laporan apa lagi itu? Kalau memang mau minta laporan itu transaksi admin tuh diminta aja laporan transaksinya Uang belanja negara tuh kemana saja Terus transaksi deposito bank penjuri kemana saja itu Dan banyak lagi lah hmm. Terima kasih Terima kasih kembali Saya beralih ke Pak Joni selamat sore Selamat sore Mbak Bagaimana komentarnya Bapak? aduh saya tuh apa ya eh, ada-ada saja nih untuk apa namanya transaksi yang harus lapor kepada pemerintah. Sebenarnya yang harus dituju itu adalah transaksi-transaksi perbankan ya yang mencurigakan itu bukan yang kita beli emas. Kita kita masyarakat kita nanti ketakutan juga mau beli-beli yang harga begitu. Kita yang swasta yang hasil warisan segala macam disamakan dengan pemerintah. Sekarang yang PNS yang mencurigakan dengan gaji sekian bisa beli properti 500 juta dapat itu kepada PNS menurut saya dengan kepada rakyat terima kasih Mbak terima kasih kembali Pak Joni Pak Heri selamat sore selamat sore silakan Bapak menurut pendapat saya ya itu terlalu ringan ya kalau bisa denda 500 miliar aja dan hukuman 500 tahun aja ini kita Republik Binti. Oke, thank you. <laughs> Baik, terima kasih. Pak Heri dan ba Bapak Tuta, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Silakan. Nah, inilah pemerintah kita itu aneh-aneh ya. Sebenarnya kan masalahnya itu kan korupsi di pegawai negeri. Ya, sekali lagi saya ulangi. Korupsi di pegawai negeri termasuk rekening gendut polisi awalnya kan itu sebetulnya lalu ada kayu Tambunan lalu ada masalah sekarang rekening gendut PNS eh, muda Nah, tapi lucunya itu mereka nggak ditindak, tapi sekarang yang biasa kata kembali rakyat, begitu loh. Jadi ini kan malingnya melindungi maling, ceritanya kan begitu kan, kalau sampai peraturan ini benar terjadi. Intinya sih bagus, tapi kan kurang tepat diterapkan sekarang ya. Lebih baik pemerintah itu memfokuskan dulu untuk memberantas untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi itu loh, kayu sambunan, rekening kedut polisi, rekening kedut PNS muda. Nah, itu lebih lebih elegan lah daripada tiba-tiba yang dapat-dapat rakyat yang nggak tahu apa-apa seperti ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Tutur.